Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mausufi birraufir rahim. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadinil mab'uti rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. ashabul fadilah, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah al mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri saking Rembang dan sahibul fadilah Kiai Haji MH Ainun Najib yang sebenarnya beliau tidak pernah mau dipanggil kiai gitu ya. Karena beliau merasa cukup sebagai manusia saja katanya. Para ulama semua, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, dimanapun berada, baik yang tampak ke permukaan maupun yang tidak tampak. Ini Alhamdulillah malam hari ini pertemuan yang kita tunggu-tunggu bersama gitu ya yaitu bertemuannya bertemunya dua orang guru bangsa bahkan kalau menurut saya beliau ini guru dunia gitu ya yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri dan MH Enun Najib yang tidak mau dipanggil Kiai. Gitu ya. <laughs> gitu ya. Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua. Saya secara pribadi maupun keluarga besar Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, wabil khusus kepada beliau berdua yang telah mau hadir di tempat ini meluangkan waktunya baik yang berasal dari Yogyakarta Jakarta, Surabaya, Malang, Tegal, dan dari mana lagi ini? Demak, terus Pati, Kediri, dan seluruh Nusantara. Jadi ya, ya baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Ini terutama warga Kretek. yang Kretek mana? Oh ada ya. ya. ya baik. Ya. Terima kasih, terima kasih. Nah, insya Allah kita nanti akan mendengarkan berbagai urayan dan juga dialog, gitu ya. Karena dalam situasi sekarang yang kita mengalami beberapa hal yang jawabannya belum ketemu sampai hari ini. Mudah-mudahan malam ini bisa ya ketemulah jawabannya. Beliau Kiai Haji Mustafa Bisri insya Allah dengan semua sudah tahu. Ya. Beliau ini sekarang pimpinan ulama NU. Ya. Yang beberapa waktu yang lalu beliau diputuskan untuk jadi Rois Am PBNU akan tetapi beliau beliau tidak mau dan tidak bersedia. Dan itu menjadi tanda tanya dari seluruh masyarakat muslim Indonesia dan dunia. Gitu ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu langsung dengan beliau. Gitu ya. Ini alhamdulillah. Gitu ya. Jadi beliau ulama NU yang mengerti bahwa NU itu wasilah bukan goyah. Gitu ya. Jadi NU itu alat bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Dan insya Allah panjinan semua juga sudah tahu siapa beliau MH Ainun Najib ya. ya. Beliau tidak mau masuk NU dan Muhammadiyah. Karena kata beliau Nabi Muhammad tidak kenal NU dan Muhammadiyah. Ya. Ya. Gitu kan. Ya. Maka beliau itu dengan konsisten mau mengikuti Nabi Muhammad, maka beliau tidak masuk NU dan Muhammadiyah, gitu ya. Sehingga kalau orang NU memandang beliau ini seperti orang Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah memandang beliau seperti NU. Nah, itulah MH NU Najib. Gitu ya. <laughs> Nah, itu ya. Oleh karena itu, insya Allah kita malam hari ini akan menimba ilmu, berdiskusi berdialog dengan guru bangsa yang luar biasa. Gitu ya. Karena menurut pendapat saya yang bodoh ini, sekarang hampir sudah tidak menemukan ulama yang sudah melampaui dunia. Dan beliau ini melampaui dunia. Gitu ya. Nah kemudian malam hari ini juga, ini saya melihat dari pakaian yang dipakai, ini ada kaum-kaum santri kiai, gitu ya. Ini yang pakai kerudung, pakai jilbab putih, pakai peci putih dan macam-macam. Ini kaum santri, gitu ya. Nah, nah iya, kaum santri. Kemudian banyak yang ini rambutnya gondrong, nggak pakai peci, pakai tato, pakai celana pendek dan macam-macam. Ini kaum abangan. <laughs> Gitu ya. nah, mudah-mudahan malam ini menjadi titik temunya kaum abangan dan kaum kaum santri. Yang dengan pirsani saja kan sudah berbeda. Gus Mus yang dikenal seorang kiai pakai pakaian hitam, Kak Nun yang tidak mau disebut kiai pakai pakaian putih. Nah ini, nah, ini sudah sudah ada alamatnya, gitu ya. Mudah-mudahan saya persilahkan kepada beliau, ya. Mohon maaf, kiai. Mohon maaf, <laughs> gitu ya. Gitu ya. Ya. Kalau banyak kesalahan yang saya sampaikan, tapi ini memang dirindukan banyak orang. Oleh karena itu begini, ya. Nanti bagi ibu-ibu yang merasa ngantuk, kalau jam 12 belum selesai boleh pulang. Gitu ya. Tapi yang masih kuat, misalnya acara ini sampai subuh. Oh iya. Bertahan. Jadi tergantung situasinya. Gitu. Monggo saya persilahkan kepada Kiai Haji MH Ainun Najib. Oh ya, ini ada Habib Anis bahasin juga. Ahlan wa sahlan. Ini yang sering tampil di Aswaja TV. Oh ya, sebentar lagi. Di sampingnya Habib Anis ada Gus Mansur. Ini mantunya Bahmat Watu Jongol. Ya. Terus ini ada Hafid Zainal, ada Kiasin Nawawi. Mudah-mudahan mereka semua menambah berkahnya pertemuan malam hari ini. Kepada beliau, Kiai Haji MH Ainun Najib kami persilahkan. Sebelumnya saya mohon dengan sangat Kiai Merzuki Kurdi sama Kiai Haji Mustafa W. Hashim untuk maju ke depan mewakili Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi mereka ketua bersama yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdiyin, yang satu Muhammadiyin. Mereka bikin forum bersama yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin, tapi tidak menyaingi NU, NO, tidak menyaingi Muhammadiyah, melainkan siap-siap kalau ada pertengkaran mereka yang melerai. Nah, ceritanya begitu. Oke, Pak Mustafa, Pak Yai Marzuki, saya mohon untuk maju ke depan. Juga siapapun, saya minta Noe Sabrang untuk maju ke depan juga. Oke, sambil menunggu beliau, mohon Mas Ale memandu mereka, Mas Lutfi memandu mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nyuwun izin beberapa menit pertama. Nanti saya minta Al-Fatihah, kemudian Al-Ahad, terus Kuladu Brabil Falak, Kuladu Brabil Nas, terus ayat kursi. Tentu saja untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi mantul kita mohon memantul ke Gusmus. Nggih. Soalnya Gusmus niki wau apa sawe Kiai Kanjeng menyambut dengan lagu saking kerapia, Padang Bulan Padangnya kaya rina itu nek hadratus Syekh nika srengenge Kiai Haji Hasyim Asy'ari srengenge lah sakniki niki bulane Gustur. Eh, bulane Gusmus niki. Rembulane. Nah, aku kurang ngerti rembulan ini sesok teko yang pelantikan yang Jakarta pora, kurang ngerti. Nah, itu nanti yang beliau akan jawab. Nah, yang di Jakarta itu ah, apakah itu rembulan ataukah planet, apakah padang pasir ataukah hutan rimba saya tidak tahu. Ya, pokoknya nanti kita cari bersama-sama. Kita betul-betul menunggu fatwa beliau mengenai banyak hal, terutama mengenai yang Pak Muzamil sebut renungan akhir zaman yang merupakan tema pada malam hari ini. Tadi Pak Muzamil sampai lihat sendiri, itu tidak hanya karena maduranya tapi juga karena tradisi santrinya beliau sangat takzim kepada Gusmus dan tidak kepada saya. Kepada saya sahabat, ya kalau sama Gusmus beliau sangat takzim, selama masih ada santri takzim kepada kiainya, maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Oke, yang sewu bismillah Gus kita apa Al-Fatihah dulu terus satu nomor dari Kiai Gening selalu kita persilahkan kepada Gus Mus. Malam hari ini kita entek entean yang suka Bro marang Gus Mus nggih. Tak jaluk kanca-kanca yang dari luar DIY angkat tangan. lu semene kae coba. Kowe ngopo blar kaantekan kene iki ngopo? Aduh-aduh saya, saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo, Tegal. Tegal, dari Tegal. Bukan karena santri di sini enggak. Memang betul-betul dari sana ke sini. Piye Gus, Gus. Coba lagi sekolah Tegal Gus. Kau ngendi ngendi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah saya kusuk kabeh badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya.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 Bareng-bareng kape A'udzu billahi minasy Laqad ja'akum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la توكلت وهو رب العرش العظيم banter kabeh bareng-bareng Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وصل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا محمد يا رسول الله نرتجي وليس كالبشر بل هو يكون محمد بشر ليس كالبشر بل هو يكون ونحن سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي Allahumma salli wa sallim wa barik alaih al-Fatihah itu ada periode hati. Jadi wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan akimis sholat, sholatlah. Maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat baru ngajak orang selalu itu muni usolli salatlah kayak aku jadi orang penak oh begitu itu sholat itu lah kalau saya ngajak sampean sholat saya sendiri nggak sholat saya kan repot itu cari contoh sholatlah kayak kayak kayak siapa saya nggak sholat kayak tak tuh wah oh, jauh sekali tuh Jogja Haji juga begitu. Kuzu manasikakum. Kuzu anni manasikakum. Dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi ini. Jadi saya bayangkan dulu kalau saya sampai membayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman kanjeng Nabi gitu enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tidak usah. Tinggal lihat kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah. Jadi, ada Quran berjalan. Mau bergaul, lihat kanjeng Nabi. Mau bersaudara, lihat kanjeng Nabi. Mau bertetangga, lihat kanjeng Nabi. Mau apa-apa, lihat kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman kancing Nabi, iya kalau ikut kancing Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi masih hidup, ada sudah ada yang bertanya, kanjeng Nabi, katanya kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat banyak sekali. Ashabi kan nujum biayihi muktadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini Bapak <laughs> semua itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anjir. Tapi terus ke sini terus ke sini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. <laughs> Kalau kancing Nabi ngajak mendidik orang metodenya melalui beliau dulu. Beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi tidak begitu. Ya adalah ya satu dua saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia ngajurkan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu. Dan dilalah kesane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri bangsa Indonesia diajak kaya dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu iya, seneng sugih kabeh. Pengen dulu. Gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Tidak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu loh. Untang lantung ora karuan tenan. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah balung sungsum. -sung. Misalnya santri atau kiai yang sudah malaka ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau itu zaidan. Kalau marar itu bizaidin. Itu ada kok idahnya, ada baiknya di alfiah segala macam. Sampean mengatakan ja'a zaidan. Saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil. Karena banyak ustadz anyara sini. <laughs> Sisik dalil, dalilnya apa? Sokeh apa enggak gitu. Loh sudah malaka kok tanyai dalil. Ja'a Zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Ya kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah, maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir bareng. Karena duit, ya, wah, bahwa Mbah itu sugih lah iku ya sikile majuan segamanya. Tidak dipikir. Lu sampean tahu modin nggak? Modin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin. Imamuddin, Imamuddin, Imamuddin dari Mudin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Mudin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai seribu. Ya, sampai seribu. Tapi kalau yang undang kok melarat terus langsung dungo, banyak. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah qina adzab. Sudah. Itu tidak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana mari kita lawan seperti sampai ini hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ini hanya serapan pantas belasan. Rodok pantas saya sedikit lah. Cak Nun ini begini terus. Wadah sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karuan ini. Wabeh wong kenal di ini, jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Ya. Sanun ya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Om jumbang ya akal ya akeh. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca al quran al Karim atau menilik sunnah Rasul, itu tidak boleh berlebihan Senang Seneng dunia ya senang, tapi jangan berlebihan. Dalam bahasa kita sakmatio, ya, sederhana saja. Sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Nah, sampai ini ketinggalan zaman. Wong orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu kan. Ya bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana aja. Di Al-Qur'an sampai jangan saya sudah lama nggak pernah dalil itu kulu wasrobu wala tusrifu dalam soal makan, tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh wala taj'al yadaka maghlulatan mereka wala sudha kulal pasti. Jadi dalam soal apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakil, tidak, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas itu coba lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah. Minum sudah cukup. Tidur sudah istri kadang-kadang lebih dari dua. Ini cukup semua. Lu kok iseh? Nyolong bandar dia rakyat itu pilih, Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabin. Ada sih, apa wakil kita itu eh, kon makili kondangan di digawa dewi padahal ongkos nekani kondangan kini sing bayar di dipangan dewi ya orang kondok ini wakil sampean semua itu itu karena seneng anjing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ya Allah ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya <laughs> sederhana begini ini. ini, ini. dia ya di Jakarta tidak ada, orang sederhana sudah tidak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut orang yang seperti Cak Nun sudah khawatir semua. Ada yang sampai menganggap bahwa besok lagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, oh, sudah kelihatan toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat sudah. Loh ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Loh kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berjuang itu pertama kali sendirian. Sendirian. Nah sekarang Cak Nun eh, sampai sokong sebagian banyaknya. Eh, dari Tegal, Boyolali, ah, segala macam. Anjing aku sendirian. Baru istrinya, baru kawannya. Jadi kalau lihat itu saya masih optimis lah. Masa ah, bergajulan kabeh lah. Mosok gak ono sing sehat ya. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. kanjeng Rasul saya kadang-kadang ya ini ramalannya kanjeng Nabi itu akan ke, sudah datang apa belum sabda beliau badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada Islam itu datang asing sendiri sendirian kanjeng Nabi sendiri Sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma kanjeng Nabi Tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok, kok delok redaksinya tadi loh, belum datang itu masa menjadi asing lagi itu. Karena sekarang wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curiga jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini saya bikinkan rumah ya Allah, tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku. Itu masjid banyak sekali. Pengajian banyak sekali. Orang umroh setiap hari, setiap hari umroh. Nggak tahu umroh betul apa belanja karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas. Iya. Sampai di sana mau Tawa sekarang pakai itu apa namanya yang bisa jalan sendiri itu? Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini kan yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri Itu Itu sekarang udah banyak. Kan. Kiri kanan oh, hotel hotel termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Luar iya. Orang ke sana itu sergap itu karena bisa di dunia hasanah fil akhirat hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, saya lihat mall, engkau terus wow, shopping toh? Nah, sekarang enggak, enggak khusuk belas toh apa itu. Nah, karena baru tawaf, tuh kusmus, foto kus, foto. Ini piye wong tawaf kok digandeng jak foto. Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada. Mereka diarani Timur Tengah pokoknya pokok. Mereka kanjeng Nabi dari sana. Ya apa-apa sing dari sana ya mesti api. <laughs> Jangan kalau sampai di Mekah itu oh, orang tidak bisa tawaf, tidak bisa khusuk sama sekali. Di Madinah itu tidak bisa sowan kancing Nabi khusuk tidak bisa. Sangking banyaknya. Jadi kalau lihat ini, itu ramalan kanjeng Nabi akan asing tadi belum masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing kesepian. Aku kok jujur sendiri ini gimana? Kiri itu sampai bawah kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Haji, haji setiap tahun. Sebelum dikasih batasan tidak boleh anu itu harus antri itu, itu setiap tahun. Setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya, kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa itikap mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali. Karena suruh kerja terus. Ini kajin. Di sini saya punya kawan di Jogja ini Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung. Mesti bingung ini perkara satu kok. Dijadikan dua dan jawabnya bingung. orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga sebagai hamba, ke sini sebagai khalifah. Ini dua-duanya. Nah, kita kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk nggak karu-karuan gitu. Kalau kuasa itu kuabeh dianggap orang menusong Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak ngapa-ngapain. Sudah tengok ada yang masjid, ada yang jungkuk, gitu. orang ini ono rego munda, rego mudun, apa rupiah naik rupiah no, urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gergeten sama orang, ini berarti Gusti Allah gergeten. Ya. ya, kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono itu piye? Kita apa apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu kok wani-wani ini itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisaui habis-habisan dengan Jahanam teman. Rumah saya saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah rumah sana biar rumah sana ini. Dia sampean sendiri bagaimana bayanglah Gusti Allah biar. Eh, kayak siapa? Kayak Cak No, apa kayak anak kayak, apa Habib Rizik apa saya kira-kira kayak siapa kira-kira bayang lu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana kalau nggak kenal nggak kenal Gusti Allah, mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau nggak kenal gimana Jan? Nggak kenal. Dia nggak ngerti. Gusti Allah kok, kok kemeropok karo wong. Kok marah, kok mangkel karo kawulane itu biar jadi piring. Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Mungkin Gusti Allah kok mangkel di hambanya? Enggak tuh narasin. Gusti Allah itu itu salah satu asmanya itu asyakur. Nah, saya belum menemukan bahasa bahasa Indonesia asyakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa. Tapi kalau Indonesia polka gak iso. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Sakul itu maha nerimake. Jadi bahasa Indonesia sidik, bahasa Jawa sidik. Maha nerimake. Maha nerimake. Kalau sampean diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran misalnya, Sampean sudah berusaha. Tetap sampean ngalaihim. Tidak alaihim tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustaz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan patekahmu keliru itu. Ngalaihim. Walad dolin. Ini salah salahkan Ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu sakur. Wis nisbate wong di gue, wong Tegal. Nisbate wong Tegal iso ngalahi wis wis lumayan lah. Wong kretek. Wong Ayub Jakarta eh, ngaji ya wis wis lumayan. Lu mengayuh Jakarta kan cedak Borobudur lah mestine ku. Timbangane Ka'bah. itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik-apik. Swarga swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang yang keliru kadang-kadang rumangsanya agama iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah tidak butuh apa-apa. Ini dunia ini cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu bambung kabeh. Terus dia belas orang rugi. Wong triliunan malaikat itu ada sembayang ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia manusia yang memanusiakan manusia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak ngerti manusia. mengelak melok mayan sepisan, sowan kiai, kiai saja ini kok sumpek terus itu kadang-kadang itu sumpek ndak karuan arahannya mbok saya diijazai bacaan-bacaan apa gitu loh kiai oh ya nah. ini baca ya ayat kursi tahu ya tahu itu dibaca habis sholat 35 ribu ya hmm. nah. ini meskipun disebut kiai ini tidak kiai yang nggak ngerti orang rumangsane sana wong ku ya sing kaya ndekne ini, nek kayak kaya ini dudu uang itu banyak pemimpin yang begitu itu jadi kalau tidak seperti dia ya dudu Nong nah cok patekae jeh angel lima ya gua kelengker itu di pondok saya itu Kiai Khalil Allah yarham ayah kakak saya itu yang pengasuhnya menurut saya ini dapat warisan aja Kiai Khalil itu eh, Ramadan ngimami terawih terawih belum selesai santri-santri di belakang sudah gerendeng-gerendeng, gerendeng-gerendeng tapi banter sampai imamnya kerungu Gerendeng-gerendeng. Wah, terawih begini ini alamat nggak sahur ini nanti. Nah, <laughs> Kiai Khalil dengar. Habis teraweh, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh, untuk apa Kiai? Alah, ah, aku rumah sama gak ngerti loh. Dirasani pedawan, gak sahur barang. Semua gue, gue. Besoknya lurah pondok itu yang imami. Begitu selesai teraweh, orang-orang kampung yang ikut teraweh itu, orang-orang tua yang ikut teraweh, pada sowan Kiai Khalil. Kiai, pamit Kiai. Pamit napa? Besok saya tidak teraweh di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini makanya. Lalu apa doanya itu ngimami? Ya Rabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rabbalin nun. Allahu Akbar. Saya belum rukuk. Imamnya sudah sujud. Anjing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundut absen hanya beberapa satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah. Tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan dan. Padahal murid beliau yang kinasih Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Eh kok demo? Ke tempatnya kajing Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'ad bin Jabal ini keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya. Terus? Lah rakaat awal ngatamna Baqarah. <laughs> Rakaat kedua anisa itu. Langsung dipanggil Mu'ad bin Jabal. Betul Mu'ad. Kamu tadi ngimami isa Iya kan Nabi. Betul. Rokaat awal kamu menghatamkan takor Rokaat kedua anisa Iya Iya Nabi. Baru dimarahi kan Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya. Tidak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu ngerti. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD ada yang SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Terus sekarang ini enggak ya. Kuabeh dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, diamuk koto. Lho iki bangkune wakile Gusti Allah kok kawanen itu. Kalau kanji Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saiki mau karek buka kitab terus dicocok no karo senengane sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar lah. Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini. Dia, sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Coba sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah me, melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Orang dulu itu Tulisan itu hanya untuk mengingatkan apalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus lengget satu, terus selam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fak balu, bisa dibaca fak tulu. Tapi kalau orang yang apal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka muskab itu bid'ah. Bid'ah sekali. Lu dulu tidak ada, itu tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan, ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca. Kalau dulu hati langsung ke Amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi Amalia. Sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Lho. Muni bid'ah dalile Quran. Qurane ndi sik? <laughs> Diduduhno mushaf. ini titik koma anu ada cacat barang itu harokat itu bid'ah kabeh itu biar ndak ada. Nah begitu kok bangga ya. Dan yang mengajarkan gitu bangga. Ini yang disedihkan oleh orang-orang seperti Cak Nun, Habib Anis barang kan gitu itu. Tapi saya ya tidak sedih om. Anjing Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak. Masa Allah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan ceritakan terus tak non tentang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tak plung. tak plung. tak plung tahu nggak tak plung? tak plung itu untuk makan saat hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Sekarang ada lagi. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa pokoknya saya untung non duit akeh pokoknya ada yang padahal di Quran itu katanya pedomannya Quran di Quran itu apa itu wama min dabat itu wama min dabat wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha apa itu artinya untuk nanti saya disangka ngarang, saya sampai ada yang kiai. <laughs> Dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Sampai percaya aja. Percaya, percaya. Wah oh, ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin. Dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya apa enggak. Kalau enggak percaya malah tenang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizku. Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. itu hebatnya metodenya kanjeng Nabi metode keteladanan itu 32 tahun tidak ada orang yang berani nunggu rezeki Gusti Allah gak ono belas. Mau balik aja itu lihat-lihat amplopnya. Amplopnya kok tipis, besok ngundang lagi gak akan datang. Sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif. Gak tahu Cak nun pakai tarif apa enggak. Dulu saya nasihati supaya pakai tarif. Beliau ini. Karena beliau kecapean. Beliau kecapek. Saya ini ngeladeni undangan sana sini capek saya. Saya bilang sama Cak nun bagaimana kalau anu ini caranya Mbah Dullah salam kajian. Gimana caranya Mbah Dullah? sekarang. jadi kalau saking capeknya itu kalau kata Mbah Dula saya itu sudah ngomong saya ini sudah tua sakit tidak bisa nanti kita gendong Mbah Nah, gendong, saya tidak bisa apa-apa di sana, saya sudah tua sakit. Ya di sana tiduran tidak apa-apa, Mbah. Wes pokoknya tidak bisa nolak. Akhirnya Gus, dia bilang sama saya, akhirnya saya dapat cara. Ya, kalau ada yang undang saya, saya bisa saja. Nah, undang aku, sediakno minimal limang yuto DP ini memang. Wong desa-desa kentas kabeh. Nah ini saya beritahukan sama Cak Non ditakno ning yang gelem ya, ya. itu mau. Resepe Mbah aku iku sampai kesel. Betul. Takno di undang di Semarang bilang sediakan posekat 10 juta. Ngamuk orangnya. Tak nun mau macam-macam dulu idola saya, sekarang komersial segala macam. Suratnya dikasihkan saya. saya saya bilang itu Mbah Dola. saya sendiri tidak berani. Eh, Mbah Dola itu sudah tidak kepengen dianggap apik bareng mbek uang ben dianggap elek lah. Lama-lama belajar dari situ Cak Nun itu juga belajar dari Mbah Dula itu kira-kira. Dia dianggap kafir juga mau dan dianggap sesat ya mau. Gue lemah ya pokoknya. Lah apa? Untuk Gusti Allah. Cangkeme wong di ini Mungkin nek gak Leren ini bicaranya leren sih. Iya, saya itu <clears throat> ngomong terus ini gitu terus piye bare gitu. Biasanya kan uh, sampailah kini acara inti mau itu hasanah mau oleh al mukarram gitu biasanya gitu baik itu terus modelnya Iya, iya. Iya, ya Ya sudah. Itu saja nanti kalau saya dinjalno itu iso ngantek subuh. Jadi dan peluncatan gitu itu. Kalau saya kan enggak sekolah kayak beliau. Beliau-beliau ini orang sekolahan semua, saya enggak sekolah. Jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu, ada runtut. Aku rakyat nek apa jazab tok sing rodok terus ora runtut. Tapi ada aturan namanya tahu sekolah saya tidak sekolah jadi lompat-lompat itu bar ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini tidak jelas lah tapi ya ya itu yang bisa saya gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah setelah ini kita sudah punya bahan untuk genahke, memperdalam, memperlebar, dan pulang nanti dengan caratan-caratan yang lebih apa ya, lebih melbuati Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan empat pertanyaan, respon, bantahan atau apapun. Saya mencatat beberapa hal yang nanti kita kalau ada waktu kita konfirmasikan. Jadi ini sebagai murid nyatet saya tidak akan mengemukakan catatan saya, tapi ada satu dua hal yang saya harus kemukakan, terutama sing terakhir aku diarani sekolah Gus Mustra sekolah kira telur hati aku. Asem ya. Eh. Asing nah, sekolah tekan Mesir kuno eh. Akhirnya ini menyanti rong tahun diusir eh. Nyering ngaku aku sing sekolah jan. Wis ora apa-apa ning Gus kuwi anu gunung kuwi nek karo aku nunggu tapi aku tau temokke Sunan Kalijaga barang karo iki ya, jan. peti tenan sama kali Joko gede banget kaya sa aku. Oke bismillah Gus. Satu hal, ini kita minta selawat nariah jenengan nyuwun ke bocah-bocah ikan kan sing Muhammadiyah barang sing ora ora patio biasa selawat nariah. Rumah sana naria itu selawat api soalnya no, nar itu. Si, tapi saya ingin tegaskan satu hal. Saya mencatat semua tadi saya catat dan nanti kita tegaskan gaduk kayak karung sing kue wis tahu kurungu wis tahu mempelajari supaya menjadi ilmu beneran dan Gus Musadi dawuh kalau dari mata dari telinga itu langsung ke hati. Nek wong Jawa kan ngelmu kui kelakone kanti lagu Jadi dari hati, kalau hati dia langsung menggerakkan seluruh badan kita untuk bertindak. Kalau modern dari mata, dari telinga ke otak. Nah otak ini tergantung anunya. Otak ini kan alat saja dari hati. Irodahnya di sini, di sini anunya, mesinnya. Jadi nek barat musik, di sini prinsipalnya, di sini maestronya. Nah maestro ini, e, eh, misbah ini tidak di, diolah oleh pendidikan modern. Jadi irodai akhirnya dikuasai bawahnya perut sama syahwat. Nah, akhirnya sininya menjadi dipakai untuk hal-hal yang 32 tahun kayak mau. Gitu. Cuman ada satu hal Gus. Bid'ah itu, nanti kalau salah saya dibenerin, dibenerin. Bid'ah itu bahasa Indonesia nya kreativitas. Wes iku takono Gus Mus nek percaya. Orang yang kreatif namanya mubdi. Bener, Tolong, tolong, tolong. Nek, nek, nek iyo iyo iya. Nek ora, ben ora. Iya. Betul, betul. ah jadi bid'ah adalah kreativitas, ya. Sudah biasa Anda mendengar kayu, dikreatifi jadi meja dari kursi, kan gitu. Kain jadi kuplo ya toh eh, segala, segala, segala sesuatu yang dikreatifi. Jadi sama dengan mushaf itu dulu tidak ada, tapi karena pendahulu-pendahulu kita kreatif untuk mempersiapkan eh, pertemuan umat umat Islam dengan Al-Quran maka dibikin mushaf. Nah sekarang orang nggak ngerti bedanya mushaf sama Al-Quran. Jadi nek saya nek biyen nyekel Quran yur ngentut langsung di selehke terus wudhu lagi di jekel. Nah Saiki nek Qurannya neng Samsung kadang-kadang karung ngising bareng wajah Qurannya Gus. Kalau browsing kok Gus. Jadi saya kira itu perlu perlu Anda Anda ketahui, Anda pelajari. Mubdi adalah orang yang kreatif. Batasannya sederhana, ada sesuatu dalam Islam yang Anda harus kreatif, ada sesuatu yang Anda dilarang kreatif. Kan begitu. Misalnya tata cara sholat, tata cara haji itu tidak boleh dikreatif. Tapi kalau interpretasi terhadap sholat harus kreatif. Kan begitu bahwa Anda ngalani nek sujud kini, ini apa sebab kok ruku, apa sebabe kok kue takbiratul ihram, apa sebabe kudu ana tumaknina sak itu Anda harus kreatif. Tapi bahwa bahwa Anda mengerjakan takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh dikreatifi. Rasa njur nganggu gerakan-gerakan yoga. Ya gitu? Kagus Teguh SH teman kita dulu kan sholatnya meniru Al-Quran tapi dengan interpretasi. Al-Quran kan penuh berita mengenai laut dan angin ya. Laut, angin, pohon-pohonan. Maka dia sembayangnya meniru gerakan-gerakan pohon dan lautan. Jadi sak masjid entek nggodek dhewe kae. Melayu wuh, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah balik rono, mencolot rono, mencela itu. Itu Teguh Esa yang dulu bikin Ali Topan anak jalanan. Jadi sekali lagi Anda jangan segan-segan untuk melakukan bid'ah. Oke? Okay? Jelas ya sekarang? Asal tidak di ranah di mana engkau dilarang dilarang kreatif misalnya apa sholat subuh sepuluh. Tapi ada yang saya tidak bisa halangi yaitu totoan Gus. Totoan ki angel tenan iki. Bal-balan nggo totoan. Saiki iki Idul Fitri nggo totoan Gus. Jajal iki engko NU Muhammadiyah bareng pora. Ku totoan, wani bro. Rong puluh, rong puluh. Oh, Wes. Nah, itu tidak bisa dihalangi nggak bisa dialangi karena ojo menego ojo menego Idul Fitri terawih itu tuan Gus jajal ingku ina atau ina metura lima ewu lima ewu ngono ya Gus saiki Gus arep piye Gus iki dia yang buruk dia pian ora tuan jadi nek pas mulai berang, mulai aku ngomong ngene iki buruki ono ono provokator yang mburi bandare Ning mburi karo mlaku kiwa tengen jan. Iya, penghasilan tambahan. Nanti Cak Nun ngomong tentang nu m apa tidak? Kalau ngomong 5000. Nah, nek kene ki satu hari konangan aku tak kon ningkatke anune karuan. Neng baru kita tak kaplok kan gitu kan. <laughs> Oke, bisa bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan sekian-sekian Hidup itu harus penuh bid'ah. Oke? Jelas ya? Asal jangan dalam ibadah mahdoh. Itu pun masih boleh dalam ibadah mahdoh asal secara batiniah. Bahwa sujud itu engkau interpretasikan begini. Bahwa sujud kui raimu nisor dewe bokommu mundur dewe. Kan gitu kan? Itu interpretasi loh itu. Bukan terus berita agama enggak. Nek kue rati hati uripmu, raimu engkau dadi asor nisor dhewe sing dhuwur dhewe dari hidupmu adalah bokongmu kan gitu kan itu makna sujud neng itu bukan agama itu interpretasi itu tafsir setiap orang kan gitu mulane kowe nek foto kan dudu bokongmu tapi raimu sebab sing penting ki raimu ora ana kok nang kecamatan mleding kaban yo cekel cekel ora ana sing ana mesti raine kan gitu kan Bukti yang lain adalah nek sing silitmu ngentut, sing diwudoni raimu. Mongko raimu ramelu, ngentut. Nah, itu kan tafsir ojo njur ojo njur kitab apa? Ayo kitab ndasmu. mungkin ini iki tafsir Lagi arep tak tulis. Itu ya. opo no wong opo no wong ngentut terus sing sing isin bokonge? tut nyur ngene. Eh, ana mesti raine to. Wajah karena wajah adalah makanya wajah itu penting Gus tolong dijelaskan mewajah. Kenapa sekarang kita ini kehilangan 80% mewajah dan kita menjadi kacau secara silaturahmi karena kita mengandalkan pertemuan dan diskusi atau silaturahmi melalui media sosial. Itu. Tapi Gusmus orang yang sangat asyakur kalau ibarat Allah, maka Gusmus punya akun Twitter, akuran duit saya memilih langsung ketemu sama wajah Anda semua untuk menyadari bahwa aku jelek orang mengaku tok, liyane jebul ya elek kabeh ya tadi. dadah aku semangat, Gus. itu Kira ini kabeh tak bandingi karo aku zaman nomku ya. Nek pas aku ganteng aku mbiyen kan gitu gitu insya insyaallah ya. Oke teman-teman sekalian, saya ini aku njaluk nadani selawat nariah baru itu saya buka tanya jawab kepada Gusmus. Bapak-bapak yang lain pokoknya malam ini kita pusatkan Gusmus termasuk yang di panggung boleh punya hak untuk bertanya atau apapun saja. Terutama saya mohon kasus-kasus yang ditangani oleh Nahdlatul Muhammadin ya. Ini serius Gus ini. Nahdlatul Muhammadin ini serius dan sangat rajin ke bawah untuk Ya untuk nangani kuwi mau kreativitas-kreativitas di daerah-daerah itu tadi. Maksudnya bid'ah bid'ah kuwi. Gitu. Deng deng deng deng deng deng. Deng deng deng. Liane ya tolong ya. Sik sik latihan sik arek-arek. Engko ketok tak delok cangkeme. Sing biasa ngumi-umi tok ana Gus, sing ngumi tok jangan ora ramuni. Neng aku iso krungu loh, kene ngumi tok. Allahumma salli salatan hamilatan wa salim salaman. Insyaallah, insyaallah. musik ya Gus nggih, sampean restui nek niki salah sampean salah. No. Apa suwe nganggo musik? Ya orang musik ya ora apa-apa, ning jero ati tok ya ora apa-apa. Ning mergo bareng-bareng kabeh mbok dijak untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Betul? logam dijak, kayu dijak, duduk dijak, itu kan kayak Kanjeng. Kalau kayak Kanjeng kan kenapa nuduk saron kan rumusnya jelas. Apa, Dik? mana nuduk, dasmu. Ini Kiai Kanjeng apa niku? Jelas niku dalile jelas niku mburi niki. Nah itu ada usul fikihnya gitu loh. Andaikan nuduk saron itu mudorot, itu mudorot yang lebih kecil dibanding nuduk ndak mudorot nuduk ndak sih menungso. Nah, nuduk ndak sih menungso itu mudorot besar dalam usul fikih ada asas mudorot kecil. Ayo, mas, ayo. Sing cedok ya. Ya. ya. Al akhdhu bi akhafid dararain. Ya. Ya, begitu. Jadi ada asas filsafat hukum Islam, usul fikih, bahwa mudarat kecil itu mungkin atau boleh dilakukan untuk menghindari mudarat besar. Oh, iya, iya. ya, Jadi ya. Mudararul khas lidah idararil am. Ah, atau mudarat lokal boleh dilakukan supaya tidak untuk menghindari mudarat yang lebih luas iya. yang lebih umum. Jadi nuduk saron ki alhamdulillah apik timbangannya naik kue ngelarang-larang jur tak duduk dasmu kan gitu ceritanya. Memenuhi syarat memenuhi syarat usul fikih Gus. Ya, ya. Nah udah percaya prakteknya Eh maju loro kan <laughs> yuk saran saran bismillahirrahmanirrahim. وسلم على سيدنا ومولانا محمد